Kita dengarkan apa kata Ustadz. Kita dengarkan apa kata Ustadz. Apa kata Ustadz. Undanya orang tua di dalam memiliki anak selain itu adalah satu nikmat dia harus paham bahwa itu adalah satu amanat amanat untuk diajarkan kepada mereka tentang tauhid Tuhannya amanat untuk dikenalkan dengan nabinya amanat untuk dididik menjadi orang-orang yang manfaat dunia sampai akhir akhirat jangan asal bangga aja sama anaknya tapi dia tidak mendidik hati-hati kita harus paham bahwa anak itu bisa menjadi musuh dan malapetaka bagi kita nanti di akhirat inna min awladikum wa azwajikum aduwwul sesungguhnya di antara istri kamu dan anak-anak kamu itu bisa menjadi musuh kamu nanti di akhirat bagaimana Nabi menceritakan orang tua yang banyak beribadah orang tua yang banyak berzikir sehingga dinyatakan bahwa orang itu adalah min ahlil jannah ketika orang tua tadi itu akan menuju ke surga karena sudah dinyatakan lulus sukses dalam amal ibadahnya di atas dunia eh ternyata ada yang menuntut ya Allah itu orang tidak layak masuk surga itu adalah orang yang boleh yang banyak bersalah tahukah anda siapa yang menuntut bukan lawan bukan musuh tapi anak-anak yang selalu dimanjakan di atas dunia oleh orang tuanya orang tuaku memang ahli mengaji tapi aku menyanyi diberikan gitar oleh orang tuaku. Orang tuaku memang ahli ke masjid. Tapi aku belum pernah diajak. Aku dibiarkan ke tempat-tempat yang tidak diridhai oleh Allah. Orang tuaku menghadiri majlis ilmu tapi belum pernah mendidik aku atau menitipkan aku kepada orang untuk mengajarkan kepada aku. Begitu banyak dia melaporkan kesalahan-kesalahan orang tua ayah dan ibunya akhirnya Allah yang maha adil mengurungkan orang tadi itu menuju ke surga masuk ke surga sekalipun banyak amal dan diadili ternyata benar ayah dan anak masuk neraka bersama karena itu jangan kita asal umbar aja anak kita kepingin anak seneng dihibur dengan maksiat kepada Allah kepingin anak baik manja sekalipun meninggalkan yang wajib itu pun dibiarkan oleh orang tua bagaimana Allah berpesan dalam Al-Quran Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nasu wal hijarah alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wahai orang-orang yang beriman dengarkan ini kepada kita semuanya wahai orang-orang yang beriman jagalah lindungilah diri kamu dan keluarga kamu daripada adab neraka sesungguhnya bahan bakarnya api di dalam neraka bukan kayu bukan arang tapi adalah berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik dan tubuh-tubuh manusia yang kafir dan fasik tubuh-tubuh manusia jadi bahan bakarnya bukan kayu alaiha malaikatun ghiladun di dalam neraka tadi itu Allah sediakan malaikat-malaikat yang kuat yang keras kalau bahasa sekarang sadis sengit tapi perbuatan malaikat tadi itu bukan karena kebencian perbuatan malaikat itu memang diprogram daripada Allah la ya'sunallaha ma'amarahum. mereka itu bukan karena bermaksiat kepada Allah tidak malaikat diciptakan oleh Allah suci daripada perbuatan maksiat wa yaf'aluna ma yu'marun dan mereka adalah makhluk yang selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya itulah diperintah Allah untuk mengadab mengajar mereka kita disuruh melindungi diri kita dan keluarga kita daripada adab neraka yang begitu dahsyatnya bagaimana caranya kita buatkan benteng anak kita supaya selamat dari neraka siapa yang bisa melindungi diri dari adab neraka kita berikan kepada untuk mereka baju-baju anti api cara untuk melindungi diri dan keluarga kita dari adab neraka mendidik mereka untuk tidak bermaksiat kepada Allah mendidik mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Tuh, apa kata Ustadz? Iya kan? Tuh, apa kata Ustadz?